bertepatan dengan 3 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-82 dan kita masuk kepada bab yang baru, bab ke-9 tentang makruhat perkara-perkara yang makruh yang dilaksanakan oleh orang yang berpuasa di siang Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan secara detail, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan Al-babu tasi' makruhatus siyami. Bab yang kesembilan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa Ramadan ataupun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Maka apa itu makruh barakallahu fikum? Makruhat dia jam umu'annas dari makruh dengan tambahan alif dan ta. Dan makruh lugatan ismun maf'ul, makruh ala wazan maf'ul, mustaq min al bi makna didul mahbub au say al mabghud fal makruh wal mabghud wazan maf'ul perkara-perkara yang dibenci perkara-perkara yang tidak baik. Itu makna dari makruh dari segi lugah. Adapun dari segi istilah jumhur usuliyin di ilmil usul makruh ma talaba syari' al kaf anhu talaban ghaira jazimin. Apa-apa yang diminta di dalam syariat untuk ditinggalkan. Namun ditinggalkannya tidak jazm. Maknanya tidak dengan ancaman yang keras. Namun lebih baik ditinggalkan, itu maknanya. Maka kelompok Al-Hanafiyah membagi makruh menjadi dua. Makruh tanzihiyah dan makruh tahrimiyah. Makruh yang tanzih maknanya dibenci, ditinggal. Dan makruh yang tahrim maknanya dia itu terlarang. Maka makruh tanzihiyah itulah yang kita inginkan di sini. Menurut istilah ulama ahli usul dia itu dibenci. Adapun makruh tahrimiyah apa-apa yang dibenci dikarenakan diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Maka definisinya makruh tahriman matalab basyare al-kaf anhu bijazmi bijazmin bidali dhanni. Maka kalau begitu makruh tahrimiyah lawan dari wajib. Yang mana wajib masa batal amr bihi anisyare bijazmin wa kana dalilu donian. Adapun makruh maka lawannya adalah mustahab. Maka definisi makruh yang diinginkan di sini adalah ma talaba al-kaf anhu talaban ghairu jazimin. Apa-apa yang diperintahkan untuk ditinggal di dalam syariat namun tidak dibarengi dengan iqab adab di dunia dan di hari akhirah. Ini yang dinamakan dengan makruh dan ini yang diinginkan di dalam pembahasan kita. Maka hukum dari makruh itu menurut jumhur ulama yusabu tarikihi Yuthabu tarikuhu imtithalan. Wala yu'akibu fa'ilihi. aks al-mandub tamaman. Maka menurut jumhur, makruh itu hukumnya adalah yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqibu fa'iluhu. Di mana dia itu diberikan pahala jika meninggalkan dan tidak diikob jika melaksanakan. Maka dia kebalikan dari mandub tamaman. Ain daftaruk. Ini semua taktub. Mahwa ta'rif makruh. Hah? Mahwa ta'rif makruh. matolaba asyara. Uktub. Matolaba asyara al kafanhu. Tolaban goyro jazimin. Tolaban goyro jazimin. Apa-apa yang diperintah untuk diam tidak dilaksanakan, dijauhi. Namun tanpa pendalilan yang jazm. Maknanya tanpa diiringi dengan adab dan iqab. Maka makruh di pandangan ulama ahli usulil fikih dia itu yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqibu fa'iluhu. Barang siapa yang meninggalkannya dia mendapatkan pahala dan barang siapa yang melaksanakannya dia tidak mendapat pahala. Maka dia lawan dari sunnah. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Makruh kebalikannya. Jika ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat pahala. Adapun makruhat dari puasa sangatlah banyak. Maka kita sebutkan di sini dimulai dengan al-hijamah. Kenapa didahulukan hijamah pertama? Karena telah kita lewati tentang definisi hijamah dan keutamaan hijamah. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan hijamah? Hah? Hadisman. Mutafakun alaih an Anas. Wa inna afdala mata dawai tumbihi al-hijamah. Bahwa sebaik-baiknya dari pengobatan yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya dia dalam agama Islam ini adalah berbekam. Ini yang pertama. Hadis yang lain? Ada? Hadis Ibnu Abbas fi inasifa inna syifa fi salat. Mahwa, mahun. Al-hijamah. Wasurbatil asal. ya nar. Itu dari keutamaan-keutamaan hadis tentang bekam ataupun hijamah. Maka hukumnya di dalam berpuasa maka dia itu yang rajah adalah makruh. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu Kenapa kita dahulukan makruhat adalah hijamah? Karena telah ada pembahasannya di pelajaran yang lalu. Di mana al-hijamah indal jumhur tidak membatalkan puasa dan tidak menafikan puasa. Lalu kalau begitu apa hukumnya makruh? Jika dikerjakan maka dia tidak mendapat pahala imtisalan. Namun jika dia meninggalkannya untuk tujuan mengikuti dalil dari syar'i, maka dia mendapatkan pahala, tergantung dari niatnya. Dan jika seseorang merasakan dia lemah setelah dibekam, maka lebih baik dia untuk mengakhirkan di malam hari. Lalu mana dalil tentang kemakruhannya. Telah datang nas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam afwan datang nas dari salaf diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari hadisnya sahih dari Thabit Al Bunani suila Anas ibni Malik anhu Akuntum takrahun al hijamah li saim qala la illa min ajli dhaf. Maka apakah kalian membenci pembekaman Dikatakan oleh Anas tidak secara mutlak. Tetapi aku membencinya di siang hari dikarenakan takut melemahkan badan orang yang dibekam. Maka asar ini sahih. Maka konsekuensi dari pengamalan asar ini dalam masalah ini bahwa seseorang yang dia itu membutuhkan hijamah tidak ada obat lain kecuali dibekam. Karena mungkin kena migrain ataupun sakit kepala, maka sakit juga dari paha dan lutut dan penyakit-penyakit artritis, maka bisa diobati dengan al-hijamah. Maka man usiba bimarad Barang siapa yang dia itu terkena penyakit dan butuh kepada dibekam, migrain dan yang lainnya tekanan darah tinggi, maka butuh untuk dibekam di siang hari Ramadan. Kemudian dia mendapati adillah lebih baik ditinggalkan agar puasa Ramadannya tidak malah menjadi batal karena lemah disebabkan berbekam, maka dia meninggalkan dan mengakhirnya mengakhirkannya di waktu malam setelah berbuka dikarenakan takut lemah, maka di sini dia mendapatkan pahala di saat meninggalkannya. Maka di saat dia bersegera untuk berbekam di siang hari dan selain itu dia merasakan lemah, maka di sini menjadi makruh meskipun tidak membatalkan puasanya. Maka ini perkara yang pertama dari makruhat siam adalah al-hijamah. Mana pendalilannya asar dari Anas. Bahwa dia tidak mengharamkan bekam tetapi memakruhkan jika mendoifkan orang yang berpuasa di, mal, di siang hari Ramadan. Lalu jika ada seseorang yang memang butuh kepada bekam, sakit, persendian, atau migrain, atau headache, sakit kepala, ataupun darah tinggi, tekanannya darahnya tinggi, maka lebih baik dia dibekam di malam Ramadan. Jika dia puasa Ramadan ditakutkan, di saat dia berbekam malah menjadi lemas dan jadi membatalkan puasa. Dan membatalkan puasanya di sini bukan dikarenakan bekam tetapi dikarenakan lemah. Masuk kepada ayat faman aminkum minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra masuk kepada perkara ini. Maka ini madhab kita bahwa membekam di siang Ramadan dilihat dahulu. Jika memang tidak membuat lemah dan butuh sekali, berarti dia pergunakan tidak sabar di siang hari, dia pergunakan waktu siang hari itu untuk bekam, maka makruh. Namun jika dia mampu untuk menahan dan diakhirkan sampai ba'dal maghrib atau ba'dal isya maka tidak apa-apa. Dan ini jika diniatkan lebih baik mendapatkan pahala karena hukumnya makruh. Adapun kelompok Al-Hanabilah yang telah kita lalui, Al-Hijamah membatalkan puasa secara mutlak. Baik dia akan lemas atau dia bugar-bugar saja karena dibekam hanya dua titik, tiga titik. Namun bermanfaat baginya sudah tidak sabar lagi dia menahan untuk di malam hari menahan sakit, maka dia bekam di siang hari. Menurut Al-Hanabilah membatalkan puasa seperti di pembahasan yang lalu. Sesuai dengan hadis yang lalu al-hajim wal mahjum, aftaral hajim wal mahjum. Maka berbukalah orang yang berpuasa, eh, berbekam dan yang dibekam. Maka yang rajah dalam permasalahan ini Al-Hijamah tidak membatalkan. Tinggal mana dalilnya? Indak ya Abdurrahman, aina dalil? Al-Hijamah mayufatir siam, aina dalil? Hmm? Ini kullu yawm anta matafham. Ad-dars. Al-Hijamah, tarif Hijamah. Bekam. Tubtilu siam aula. Aina dalil? عندك يا حذيفة dalil, دليل ها علم وجود دليل دليله بعدم dalil, ووجود dalil, enak aja <laughs> ada dalil dibilang nggak ada hadis man An Ibn Abbas fi Sahih Al Bukhari wa Muslim kadalik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim suf wadih dalil sahih wa sarih Nabi dulu berbuka e, melaksanakan bekam dan dia berpuasa. Ini jelas hadis yang sahih dan sahih. Nabi sendiri yang berbekam dan dia berpuasa. Maknanya tidak membatalkan puasa. Adapun Al-Hanabilah mengambil hadis aftarul hajim wal mahjum dan ini insya Allah kalau ada pertanyaan kita bahas maka dengan ini kita cukupkan pembahasan kita bahwa permasalahan bekam al-hijamah itu dari pembatal puasa. Iya. Bukan. Apa dong? Dari makruhat puasa. Maka jika ditinggalkan dengan niat untuk Allah mendapatkan pahala. Jika diakhirkan kepada malam lebih baik. Nabtafiilahuna, ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta